Setiap kedipan mata kita adalah nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hambanya wajib untuk senantiasa mensyukuri berbagai kenikmatan tersebut mensyukuri nikmat-nikmat Allah syukur dalam bentuk bil yakni mengakui bahwasannya apa yang kita rasakan, apa yang ada pada diri kita adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan kita dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut dengan menancapkan keyakinan memuja dan memuji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur dalam bentuk anggota tubuh kita bil jawarih dalam wujud menyalurkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka untuk maksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid dan ingatlah ketika Rob kalian memaklumkan jika kalian mensyukuri terhadap apa yang kami berikan, nikmat-nikmat yang kami berikan. dan nakum maka sungguh pasti niscaya akan kami tambah nikmat tersebut akan tetapi manakala kalian kufur, tidak mau mengakui apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azabku, siksaku amatlah keras, amatlah pedih. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasannya segenap kenikmatan itu bukanlah merupakan hasil jeripayah kita bukan lantaran karena kemahiran kita bukan karena kecerdasan yang ada pada diri kita kepiawaian yang ada pada diri kita tetapi semata-mata fadlullah karunia Allah Subhanahu wa taala Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka dengan menyadari bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibimbing, dididik untuk menjadi seorang yang tawadhu seorang yang rendah hati, menyadari betapa segala kemampuan, segala apa yang ada pada diri kita, faminallah, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemudian lantas sikap ujub, fakhr, membanggakan apa yang kita miliki. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu seketika. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat dari seseorang. Seseorang yang memiliki tubuh yang gagah perkasa, Allah bisa mendatangkan bala bagi dia, mencabut nikmat seketika itu juga sehingga kemudian tubuhnya yang gagah perkasa kemudian menjadi renta, menjadi lemah, tiada berdaya. Seseorang yang memiliki kecerdasan, bagi Allah mudah saja untuk menjadikan dia orang yang sama sekali tidak bisa memahami keadaan, tidak bisa memahami ilmu yang diberikan kepada diri dirinya. Berubahlah dia menjadi seorang yang tumpul dalam berfikir bahkan pikun sama sekali. Maka bagi Allah mudah untuk menjadikan seseorang berubah seketika. Seseorang yang mungkin kaya raya bagi Allah mudah untuk membalikan dia menjadi fakir, menjadi miskin. Ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Kehidupan ini bagaikan roda. Bisa terkadang di atas, bisa terkadang kemudian di bawah. Yang di bawah bisa kemudian mencapai ke puncak kejayaannya berada di atas. Yang di atas mungkin saja terpuruk jatuh berada di bawah. Hidup bagaikan roda yang senantiasa berputar. Maka oleh karena itulah tidak pantas ada pada diri kita sikap kibir, sikap sombong, ujub, bangga diri, kemudian sikap-sikap yang tidak terpuji lainnya. Tetapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang tawadu. Karena itulah kita diajarkan di dalam agama ini untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecil, sekecil apapun nikmat itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam barisan orang-orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa diberi tambahan curahan nikmat ditambah dan ditambah terus-menerus dengan sebab kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang talabul ilm sebagai wujud syukur selain hati, lisan, juga dia menyalurkan ilmu yang ada pada dirinya, menyebarkan ilmu tersebut, berdakwah, dakwatu ilallah, menyeru manusia agar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pada masa sekarang ini para duat, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala membagi doa ke dalam tiga asnaf, tiga kelompok, tiga golongan. Kata beliau hafizahullahu taala yang pertama adalah hum ahlul basirah. Duat yakni mereka yang menyeru ke jalan Allah disertai dengan landasan al-ilmu kefakihan dalam agama, faham dia apa yang harus didakwahkan. Ya. Maka inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku jalanku yang lurus. Ya. Aku menyeru ke jalan Allah ala basirah di atas basirah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Qaulul eh, Mufid menjelaskan <clears throat> bahwasanya yang dimaksud dengan ala basirah yakni alal ilm di atas ilmu Apa yang dimaksud ilmu di sini? Yakni apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yakni qala Allah wa qala Rasul di atas firman Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dengan pemahaman salafus saleh. Maka inilah dakwah seorang dai yang tergolong dalam yakni ahlul basirah dakwah senantiasa berada di atas landasan ilmu berdasarkan Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasannya aku dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah, berdakwah di atas basirah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ilmu Fadluhu wa, wa, wa Syarafahu. Maka inilah dakwah di atas ilmu. Selain itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah oleh engkau ke jalan Rabb kalian bil hikmah dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan dan dengan cara berdebat, diskusi dengan cara yang paling baik. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-da'watu ilallah bil hikmah lil mustajabina. Yaitu bagi orang-orang yang menerima dakwah tersebut. Ya. Menyeru ke jalan Allah dengan cara hikmah adalah diperuntukkan bagi mereka yang memang sudah siap menerima dakwah tersebut. Wal mawaidatil hasanah kata beliau rahimahullah yakni lil mu'ridina wal ghafilin. Ya. Memberikan nasihat yang baik adalah bagi orang yang berpaling dan dia dalam keadaan ghafil, dalam keadaan dia lalai. Lalai dari agamanya. Jangankan hal-hal ya, yang sifatnya mungkin di situ ada khilaf di antara para ulama. Hal-hal yang sifatnya wajib bagi dirinya saja dia tidak faham. Ya. Bagaimana bertoharoh yang baik dan benar. Bagaimana sholat yang baik dan benar. Dia tidak faham. Dia lalai. Karena tersibukkan dengan urusan dunia. Ya dia berpaling dari agama dan kemudian dalam keadaan dia lalai. Ya. Tidak tersentuh hatinya untuk bisa mempelajari agamanya. Ya. Dan yang ketiga wal, wal jidalu billati ahsan kata Ibnu Qayyim rahimahullah yakni lil mu'anidin wal mu'aridin yaitu bagi orang yang menentang dan dia berpaling. Ya. Dia memang melakukan penentangan, dia melakukan ya, sikap pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka bagi ahlul basirah dia akan mengukur ya, dengan hikmah, dengan mau'idatil hasanah, dengan jidal ya, billatihi ahsan. Ya, maka ini adalah salah satu dari yang diajarkan oleh salafun saleh ya, di dalam berdakwah, di dalam menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua du'atul jahli. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala kelompok yang kedua dari para penyeru ya, di dalam dakwah adalah duatul jahli yakni para dai yang jahil dia tidak memiliki pemahaman agama yang lurus dia tidak memiliki dasar-dasar pemahaman agama yang cukup untuk bisa berdakwah ya. dan duatul jahil ini sekarang banyak digemari yang penting dengar ya, di majelis kemudian bisa tertawa, kocak, sudah. Ya. Maka orang awam pun menilai, wah itu mubaliknya bagus. Kenapa bagus? Wah, kita jadi terhibur. Ya. Akhirnya tuntunan cuma jadi tontonan. Tontonan akhirnya menjadi tuntunan. Ya pelawak akhirnya menjadi ya, menjadi sesuatu penon pelawak itu tontonan tapi jadi kemudian jadi tuntunan ya, dijadikan anutan ya, tumbuh bagai jamur di musim hujan ya, para dai yang semacam ini maka ikhwafiddin azakumullah berhati-hatilah dari dai yang jahil ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul alladzina la ya'qilun." Sesungguhnya sejelek-jelek ya, makhluk Allah yang melata di muka bumi ini adalah yang peka, ya, bisu, yang tuli, bisu, dan mereka adalah orang yang tidak berakal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang dimaksud dengan la yaqilun hum juhal. Hum al-juhal. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak faham agama. Tidak mengerti agama. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah. Ya. Sekarang bertebaran dimanapun juga. Ya. Para duat yang seperti ini. Dan kelompok yang ketiga kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala yaitu du'atul fitnah wad dolal du'atul inhiraf ya. yaitu dai yang suka membuat fitnah menyebarkan kesesatan ya. dai yang menyeru kepada penyelewengan penyimpangan dari jalan yang lurus dan sekian banyak baik dari kalangan para duat yakni kalangan Mu'tazilah ya, mereka menyerukan ya, dakwah ini kemudian menjadi sesuatu yang samar entah dari kelompok jaringan Islam liberalnya atau kelompok jaringan apa iblis lanatullah alaih ya, dan yang lainnya mereka terus memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memutarbalikkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bertebaran mereka. Ya. Entah dari kalangan sufinya. Ya. Mereka terus menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menjadikan umat kemudian tersesat. Inilah tiga kelompok duat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala ya. dan mudah-mudahan kita bisa memilah menilai bahwasanya dakwah ini harus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Memiliki makna bahwasannya jalan untuk mendapatkan al-haq itu hanyalah satu. Hanyalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Jalan yang sebagaimana ditempuh oleh para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingin taat kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mendambakan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih kullu ummati yadkhulunal jannah ya. seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga illa man aba kecuali orang yang enggan ya. qalu wa may ya'ba ya rasulullah Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Qala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani ya, faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang senantiasa taat patuh kepada apa yang telah dititahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kiranya cukup sampai di sini tausiah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.